السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Dumateng pangarsanipun para insya Allah akan partner dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Poin penting kepanggihan yang punika kula panjenengan sedaya tansah kinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kinaringan sehat wal afiat, kinaringan barokah Allah Subhanahu sabar lan ugi punaringan nikmat ingkang sangat agung iki kok hidayah Allah Subhanahu wa taala para rawuh para sesepuh aturipun nyuwun pangapunten kula kumawantun lenggah wonten mriki boten sanes diderekaken kawulipun tanpa bicara ingkang sampun kerjasama kalian ahli salam niki Awang kula wau itu bagian parkir bagian parkir among tamu nyate sound system gelar iklan. Lah nggih mengke cara ini niku amplope ya, akan kula kabeh. Pun biaya parkir pulau piyambak ngantosan sistem senada kula pulau nggih sik pulau kula kula kula pun betul urun nyari Pak Risalam naik sakit sanesipun kemawon masuk masuk sok sofi pe kok ngaos nggih <laughs> kula sok ibul pe kok ngaos nanti dia nggih ini pun boten kira ngakal ini pangsulan nggih pinter Pak sana jadi ibul pulpe itu kan apa Ada sampai ini kan yuk ya, mantune sohibul jadi. yang pun akhir yang ngaku kalah tuh, saya itu pun kali Pak Kiai kelamun kalah mawon. Jadi sini bang mungkin tuh urusannya cuma kan dari kemauan di kota Pak Lek. Jadi iya, itu ada kalimat kalimat kalimat lo mau lo matur ruang penting beriki. Insya Allah buatin kamu kita untuk berulang rojak apa nulan rojak? Makin keren ya. Sampun kebetulan rojak. Allah Subhanahu wa taala tak itu istimewa. Sampun bagi pun bulan lan satu kasebat wonten ing Al-Qur'an urus cacahipun itu kalih welas. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi اثنا asharon Tak temene wilangane wulan punika kalau welas. Allah sampun dawuhaken kalih welas niku nggih bener. Dipun miwiti Muharram lan dipun pungkasi kelawan bulan Dzulhijjah tangking kali welas bulan kalawau wonten sekawan bulan ingkang sangat istimewa minha arba'atun murur wonten sekawan bulan ingkang kagolong wulan haram haram punika artosipun sakit dibun manani haram itu menawi berdasarkan masalah hukum jadi wonten haram wonten halal menawi dibun sebat iki barang haram pun tinggal niki barang halal iki ora oleh iki oleh ini jauh haram sipun wonten ikut kalian ulang kalau wau, haram ingkang asem di nggih Atau artosipun mulia Sakit pun artosaken mulya, Sakit pun sakit terhalang sangking perbuatan-perbuatan Sekawan mulan puniko dianggep istimewa sangat dening Gusti Allah Supados kita saestu mulyakaken wulan punika kanthi amal ibadah dan menjadi tujuh maksiat. Zaman Nabi ya dipun larang kok mulan haram do perang duko sama. Orang oleh mulan haram ini perang. Nopo sekawan mulan haram kalau wau ya ini ke mulan rojab bulan Rajab pun itu bulan istimewa saking sekawan bulan sanesipun. Kenapa kok takut dipun etang istimewa menaik menawi bandingan dan tiga bulan sanesipun. Keranten setunggal bulan muniko bulan cek pisah kalian bulan sana sanesin. Rajab punika bulan mulia, nomor tunggal ingkang angka kali nggih punika Dzulqa'dah angka 3 Dzulhijjah lan angka sekawan nggih punika Muhar Muharram Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram niku dempet sedaya urut baru Dzulqa'dah mlebet Dzulhijjah rampung Dzulhijjah langsung mlebet Muharram Muharram tiga bulan urut. Nanging kene nopo kok roja punika piyambakan boten urut kalian tiga bulan kalau ngono. Iki nuduhaken pun bulan roja. pun bulan roja. Dan yang istimewa, dia itu perlakuan kan istimewa Ibnu Rajab wonten ing kitab Lataiful Ma'arif mutik dawuhipun Imam Abu Bakar dawuhaken wong kok lali ngrumati bulan Rajab wong kok lali ngrumati bulan Rajab bakal yo ya lali ngrumati bulan Sya'ban lan bulan Ramadan Nauzubillah, mudah Niku ilmu titen. Ilmu titen itu para ulama, boten boten wonten dawuh saking Kanjeng Nabi sapa wonge sing ora ngurmati rejeki ini melu keteteran boten. Nang ilmu titen, ilmu titen niku dipadosi teng buku napa kemawon nggih boten ketemu. Ilmu titen ugi nek masjid kok ora dinggoni majelis taklim niku biasane masjid ora lebih suwe niku kumpul bubrah. Itu di ilmu kita. Aku wonten masjid boten tinggi majelis taklim. Nah, tinggi jamaah niku pun lumrah. Masjid pun di jamaah pun lumrah. Mati bulan Syaban kalian bulan Ramadan. Ranten nopo niku pun ibarataken kados wong sik nandur taneman yang nandur wonten ing wulan rojab. Ditandur lajeng dipun rumati disirami wonten ing wulan Sya'ban. Mangke mawa ageng patah buahipun dipun petik wonten ing wulan Ramadan. Menawi rojab boten nglewati Nopo proses kalau wau betul melewati proses rejep ditandur saban di rumah sirami. Dumadaan langsung kepingin panen wonten ing Ramadan. Panen ing pundi wong betul nandur nopo nopo kok aja panen. Melakukan kanjeng mesti berdoa Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadan Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paling ana berkah dhateng kula. Wonten ing Rajab punika lan bulan Sya'ban ingkang sadhe Lan mugi panjenengan dugi agen kula ya itu sakit ngeraosaken nikmatipun pun tinggal bulan Ramadan. Ibu tunggu tulung bulan disebut rojab syaban Ramadan karena kondisi proses latihan nilai rojab latihan nopo ibarat lebih berantang mungkin syaban rodok melayu Ramadan melayu Dumadaan bayi ingin melayu melebet wonten Ramadan dikangelan ono bayi lagi layang melayu lagi jenengan jirap-jirap lagi berlayar segar cengar wahi Ikut doa pun kalau Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bulan istimewa, bulan mulia kalau bulan haram, rojab. Dhul Qobbah, Dhul Hijjah, Muharram itu mulai saya kagum amal solih nopo kemawon. Kalau orang Suliman, nopo kemawon. Jadi nopo kalau kok nakan nopo kemawon, rantem wonten. Kalau bukti akan diambak, nyekse akan Tunggal Tunggalipun pengawasan, dawuhakan, ora oleh, doposo, ono ing bulan rejek itu di kembali buat hotel wonten kan buat Pak Ustaz itu kan biasanya pun undang Pak Ustaz sama Pak Kiai <laughs> buat kemudian kaya apa jadi kemauan oleh oleh Ustaz padahal orang Arab itu Ustaz itu profesor atau Indonesia itu Ustaz itu guru TP TPA nah, ini di Indonesia kali Arab al Ustaz itu tempriko Arab itu profesor guru-guru ini pun juga ikut al al ustad. Nah yang beri al ustad, guru TPA niku mulang apa dan niku boy al ustad. sudah pun waktu santri niku jadi Said di Mekah. Ibn pun menggali pun guru saking Mekah mereka. Telepon, eh, I'm sorry. ini eh, maaf, maaf, anak Ustaz Ansori. Bisnis pulau Ustaz Ansori, Mas. Mas pun Ustaz Ansori itu teng Indonesia kan levelnya sendiri. Bisnis pulau Ustaz Ansori itu levelnya sendiri teng mriku itu sedikit Kowe kok gaya banget mustak mustad jawa. Ya, Padahal teng mriku Ustaz level ibu pro profesor besar. Ramean ten model kalau wong wonten tentang mboten Ustaz. Saya sudah berpuasa bulan Rojab ini tiga hari. Katanya bulan Rojab itu bulan mulia, baik untuk melakukan amal-amal soleh. Bahkan ada sabda yang mengatakan siapa yang berpuasa pada bulan Rojab satu hari saja, maka akan mendapatkan uh, balasan istimewa dari Allah. Air minum putihnya melebihi putih Wanginya melebihi wanginya musik, Manisnya melebihi manisnya madu. saat Allah mengatakan. Oh, itu hadisnya orang benar. Doa. Anak namun melihat hadisnya doa orang-orang itu. Dan berarti pulau berikut itu. Pun satu kosong batal kan itu nggak boleh berkuasa Ya. Kenceng batal kuasanya. puasanya. Mulai kalau yang ngaji melakukan, yo ya orang perlu dibatalkan. Karena kenapa? Sedoyo wulan menika saya kagem kita ibadah. Langkung saya malih wonten ing bulan haram kana rojak e, dulu kota dulu Hijjah Muharram. Nah, Ramadan mencetro, Ramadan bunyi saya Ramadan mencetro, cetro mulian itu. Jadi sekawan itu disebut keranten sedo, bukan patok opaten, bukan patok so pahat. Kulaturan kalau apa baik, ajeng sodako, ngata ngatakaken sholawat, ngata ngatakaken siap. Bila kau menawi kalau wau sambut melampah, lo sudah terlanjur puasa tiga hari itu ya bagaimana misal menawi satu pun kalau dewa batalkan jangan dilanjutkan itu fitnah. Nah itu lo yo ya ojo di mandek Dunia limawan poso sunnah, eh, poso sunnah, wonten ing bulan mulya dawuhipun Allah sapa sing murid-murid bulan mulya bakal dipun mulyakaken dening Gusti Allah dawuhipun umum dawuhipun umum sapa wae tetep mawon lampahanten siang kalau termasuk di gedungo mata gedungo kalau kita sama sarangan gedungo dungo nopo kemawon ya saya insya Allah mustajab makbul wonten ing wulan mulya punika. Kalau warung kita ndonga ikut pimpin makrif salam Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban pamentaman wasi'an wasukah banget jalur rezeki Ndonga ngomong jalur dunya. Nek sing ndonga itu wonten. Wong dungo kon jaluk dunyo, jaluk duit, jaluk mobil, jaluk umat, kurang kerjaan. Belum menang menang wae dungo iki wis cukup sepisan hak lapan mawon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Wis dungane iku tok wae wis rampung liyane iku wis cukup kabeh. Jaluk dunyo iki hasanah, akhirat iki hasanah dunyane apik akhirate nggih apik umroh bareng-bareng masal niku wonten ing wulan Rajab Lek salah satu sih di Rajab ya Nah, ini mau kesunangan, ini ngerti ilmu nih berarti. Ngerti ilmu nih tak kenal wong rojab niku bulan. Dari kok dari kali ini dari. Mau. Aku dari rojab kok gitu. Mati lahir nih. Berarti kula mendingan rajab lah. <laughs> Amin. ya tuh nanti insya Allah tanggal 15 Mei kula kita jadi akan pun Allah Ibu nanti lama ngelamar Allah tahun 11 Mei. <laughs> Kula rojab niku. Berarti sih nanti ingin mulai rojab tak sibuk rojab Ulang rojab itu kata kata ibu sami lampai umroh. Lajeng ulang dulu, dulu kok dah Niku kata-kata pun yang pun umat Islam zaman kemudian kami berangkat lebih berangkat dari melampai e, eh, ibadah haji. Bulan Zulhijjah dados moyo wonten bulan punika umat Islam rame-rame sami akan ibadah haji. Lajeng mulan Muharram Sedaya umat Islam punika kata ini pun sami persiapan kultur saking lampahi ibadah haji. Ibu cipul mulan sekawan kalau wau ini pun kalian umroh kalian haji. Rojak, Dulkoda, Dulhijjah, Muharram, untuk mulium cipul wonten pun kalian ibadah umroh dan ibadah haji. Itu ibadah kagum kebersamaan umat Islam dan pilih Allah menikah nekanakan ondo kumpul kabeh jamaah kabeh umat Islam saking undi kemawon saking mazhab nopo kemawon saking warna kulit nopo kemawon sami kumpul sesarengan wonten ing bulan Rajab Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram wonten ing tanah suci kumpul bareng nuduhaken persatuan intinipun kalau jebul Islam mulia punika tekanaken kula sedaya lan sedaya umat Islam dipun jalmi bersatu boten berpecah belah. Punika ingkang saged kula aturaken sedherek ugi manfaatan barodai warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terus patihan. Oh, sopir ngono.